Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat di mana Allah menjelaskan dengan kalimat yang sama, dengan penjelasan yang sama, sebagaimana yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi. Wala tadi. nafsal lati haramallahu illa bil Yang pertama dapat kita lihat dalam surat Al-An'am ayat 51, 151. Yang kedua dapat kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 33, surat yang ke-17. Yang ketiga dapat kita lihat dalam surat 25 surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Dalam ayat tersebut Allah tegaskan wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jadi di antara ayat itu Allah tegaskan dengan kalimat yang saya bacakan tadi dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar kita melihat saat ini fenomena yang terjadi di tengah masyarakat bukan saja di negeri kita tapi juga di negara lain masalah pembunuhan menjadi konsumsi berita bagi masyarakat media menginformasikannya, televisi menayangkannya. Seolah-olah yang namanya nyawa itu tidak ada harganya lagi, apalagi nyawa kaum muslimin, nyawa orang yang beriman. Darah mengalir sedemikian rupa. Padahal itu darah umat Nabi Muhammad SAW, darah kaum muslimin. Saya pernah membaca suatu berita ada seorang anak membunuh orang tuanya karena orang tuanya tidak membelikan motor. Ada suami membunuh istri, istri membunuh suami. Orang tua membunuh anak, tidak sedikit. Seorang ibu atau calon ibu karena dia tidak menginginkan janin yang berada di perutnya untuk lahir. Maka sebelum janin itu melihat alam dunia, menghirup oksigen itu udah dibunuh yang dalam ilmu kedokteran disebut dengan aborsi dan ini dianggap suatu hal yang biasa dan saya berpikir inilah kebenaran dari sabda Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan belum lagi pembunuhan karena peledakan belum lagi pembunuhan karena masalah-masalah sepele. Mungkin karena uang rokok, karena pembagian tidak merata dan lain segala macamnya. Intinya adalah pembunuhan. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menjelaskan kita tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan sebab yang benar. Ada nggak alasan yang benar? Di antara alasan itu kalau orang itu murtad itu boleh dibunuh. Tapi yang membunuh siapa? Apa serampangan orang, apa sembarangan orang yang membunuh? Tidak. Ada proses yang harus dilalui. Ada orang melakukan pembunuhan, maka terjadilah kisos. Kecuali keluarga korban memaafkan. Ada orang sudah bersuami istri, dia berselingkuh, berzina dia. Maka hukumannya adalah dirajam, dibunuh. Jadi ada sebab. Tidak boleh serampangan, nggak boleh sembarangan kita membunuh umat Nabi Muhammad SAW membunuh orang Islam. Di dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat yang ke-93 Allah Subhanahu wa taala jelaskan wala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dia bunuh orang Islam dia bunuh orang yang beriman, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah. Dia bunuh dengan sengaja. Bahkan dia buat skenario. Dia rekayasa sehingga umat Islam dibunuh. Berarti dia melakukan pembunuhan dengan sengaja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fajazauhu jahannamu khalidan fiha maka balasannya ialah jahanam, Bukan sekedar masuk neraka jahanam, tapi kekal ia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih. Ghadab, Allah itu marah. Allah murka kepadanya. Kepada siapa? Mereka yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Yang membunuhnya, itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala'anahu wa'addalahu adaban 'azima dan Allah akan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Saya berkeyakinan penuh sekiranya ayat ini dipahami dengan baik, ditadaburkan dengan baik. Orang akan berpikir ulang untuk membunuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berpikir ulang untuk membunuh umat Islam dia akan berpikir ulang untuk membunuh orang yang beriman kepada Allah. Karena konsekuensinya berat. Oleh karena itulah pentingnya kita membaca Al-Quranul Karim, pentingnya kita membaca hadis Rasulullah SAW dan kita pahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW, pemahaman generasi sahabat, pemahaman salafus soleh, bukan pemahaman hawa nafsu, Sebab ada juga orang yang mengaji baca Quran tapi pemahamannya pemahaman hawa nafsunya. Sehingga tidak mengherankan orang yang sebelumnya sholat jadi nggak sholat. Kenapa? Karena rujukannya juga Quran. Fawailul lil musallin celakalah orang yang sholat. Oleh karena itu dia nggak mau sholat. Kenapa? Orang sholat aja celaka. Wa abu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin mengabdilah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah sampai kamu yakin. Kalau udah yakin untuk apa lagi menyembah Allah? Makanya kan ada kelompok-kelompok sesat yang nggak mau sholat. Tapi dia berpegang kepada Al-Quran. Ada juga dia mengaku Islam, mengaku berjuang, tapi sama orang tuanya kurang ajar Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kita disuruhkan birrul walidain kepada kedua orang tua. Jangankan membentak kalimat oh aja nggak boleh. Nah disinilah kita pentingnya mengkaji Al-Quranul Karim kemudian sunnah Rasulullah SAW sehingga membentuk kepribadian akhlakul karimah berakhlakul karimah. Karena akhlakul karimah adalah buah dari keimanan seseorang. Wah akidahnya hebat, tauhidnya mantap. Lihat akhlaknya bagus nggak? Kalau akhlaknya bejat itu gambaran akidahnya nggak benar. Karena manusia yang paling sempurna akhlaknya adalah Rasulullah SAW. Sampai Allah katakan di dalam Al-Quran, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang mulia sehingga umat manusia direkomendasikan oleh Allah, diserukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita diserukan untuk meneladani kehidupan Rasul karena Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah suatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran Ini harus kita garis bawahi. Jadi semakin baik akidah seseorang, iman seseorang, tauhid seseorang, maka semakin baik akhlaknya. Akhlak kepada dirinya, akhlak kepada keluarganya, akhlak kepada masyarakatnya, akhlak kepada nabinya, akhlak kepada Tuhannya, akhlak kepada alam semesta, dan akhlak kepada yang lain. Punya adat dia. Punya perilaku yang baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan pembunuhan kepada seseorang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia seakan-akan telah melakukan pembunuhan kepada manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Surat yang kelima, ayat yang ke-32. Mangqatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, seorang manusia dia bunuh bukan karena orang itu membunuh orang lain, orang itu nggak melakukan pembunuhan, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Dia tidak membuat kerusakan. Orangnya baik, rajin ke masjid, baca Al-Quranul Karim. Mungkin karena ada yang hasad, ada yang dengki, kemudian orang tersebut difitnah, direkayasa, dibunuh sedemikian rupa. Maka seakan-akan yang melakukan pembunuhan tersebut, ia telah membunuh manusia seluruhnya hak untuk mengeluarkan nyawa manusia dari badan seseorang itu hak Allah. Hak menghidupkan dan mematikan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya hak. Kalau ada orang yang mengklaim saya bisa menghidupkan, mematikan itu Firaun. Karena Firaun dulu begitu dia. Dia katakan ana rabbukumul a'la, saya ada Tuhan yang paling tinggi. Saya bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Buktinya, eh, pengawal, ambil tawanan. Anda sebagai tawanan hidup, silakan bebas. Anda sebagai tawanan mati, eksekusi dia. Itu Fir'aun yang menghidupkan mematikan itu adalah hak Allah. Makanya kalau kita mendengar ada yang meninggal di kampung kita, di perumahan kita, atau di kantor kita, kalimat yang keluar dari lisan kita disunahkan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajaun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu akan mati dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik. Syekh Mutawali Sya'rawi ada yang mengatakan Syekh Hasan. Ini kasus terjadi di Mesir. Tapi uh, menurut beberapa sumber ini cerita dari Syekh Mutawali Syarawi almarhum. Dia seorang ahli tafsir, dia seorang ulama, dia sudah meninggal dunia dan dia lebih tua dari Syekh Muhammad Hasan. Syekh Dr. Muhammad Hasan. Satu ketika terjadi dialog dengan seorang pemuda yang memiliki pemahaman yang keras, yang ekstrim. Syekh ini bertanya, apakah meledakkan klub malam di suatu negara muslim atau halal atau haram? Kata pemuda ini, tentu saja halal dan membunuh mereka pun diperbolehkan. Kemudian saya ini bertanya lagi, kalau kamu membunuh mereka yang bermaksiat, kemana mereka akan kembali? Nanti kalau dia mati, di akhirat kemana dia? Sebab di akhirat itu cuma dua, surga atau neraka. Maka pemuda ini menjawab sudah pasti ke neraka. Lalu Syekh ini bertanya lagi, sedangkan kemana tujuan setan menggoda manusia? Setan iblis tugasnya ngapain? Menggoda manusia. Untuk apa? Menggiring manusia masuk ke dalam neraka. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan iblis berjanji kepada Allah wala uhyiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin Aku akan menggoda mereka semuanya, siapapun mereka, orang kota, orang desa, mau pejabat, mau rakyat, mau habaib, kiai, ajengan, tengku, buya, orang alim, orang ahli maksiat, semuanya. Orang maksiat kok digoda juga supaya maksiatnya lebih mantap lagi. Jadi semuanya yang namanya manusia, wala ughyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin yang tidak akan mampu digoda oleh iblis dan antek-anteknya adalah orang yang ikhlas dan itu sesuai dengan logika akal sehat kita orang ikhlas dikasih perempuan dia nggak suka dia udah punya istri di rumah dia tidak akan berselingkuh gratis ini pak wanita cantik dia nggak mau dia karena apa? Karena dia melakukan suatu perbuatan, pekerjaan, aktivitas karena Allah, bukan karena wanita. Dikasih uang bergepok-gepok, dia juga tolak. Karena apa? Karena orientasinya bukan materi. Dikasih kedudukan juga nggak mau dia. Jadi susah untuk menggoda orang ikhlas itu susah. Tapi kalau orang orientasinya udah materi, jangankan materi uang yang segepok-gepok kita berikan. Uang rokok pun juga yang cuma beberapa ribu dia terima, saudara. Kenapa? Orientasi udah materi. Ketika orang nggak ngasih, dia yang minta, Pak, uang rokoknya dong. Masa kita dianggurin begini aja? Dia ngingetin, saudara. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas setan itu adalah mengajak manusia masuk ke dalam neraka. Kemudian saya ini melanjutkan lagi maka aku bertanya kepadanya, berarti kalian bersekutu, melakukan kolaborasi, kolaborasi, bekerja sama dengan setan dalam satu tujuan, yaitu menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berikan dia satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada jenazah seorang Yahudi yang lewat di hadapannya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menangis, maka para sahabat bertanya, apa yang membuat menangis ya Rasulullah? Beliau menjawab, aku telah membiarkan satu orang masuk neraka. Maka aku berkata lagi kepada pemuda itu, perhatikanlah perbedaan pola pikir kalian dengan Rasulullah SAW yang berusaha untuk memberikan hidayah kepada manusia dan menyelamatkan dari siksa api neraka. Kalian di satu lembah, sedangkan Rasulullah SAW dan Islam di lembah yang lain. Rasulullah mengajak orang masuk ke dalam surga, tapi kalian mendorong orang masuk ke dalam neraka. Ada perbedaan. Nah, apa yang kita pahami? Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pencinta Rasul, pencinta sunnah Rasulullah SAW, ingin melanjutkan risalah Rasulullah SAW, seharusnya Rasul yang kita ikuti, bukan iblis, bukan setan yang kita ikuti. Rasul itu ingin umatnya seluruhnya masuk ke dalam surga. Bahkan Rasul diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Silakan Anda baca bagaimana kisah nanti di akhir kehidupan manusia di akhirat kelak. Manusia dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW minta kepada Allah. Memohon kepada Allah agar umatnya dimasukkan ke dalam surga. Udah masuk ke dalam neraka. Rasul masih minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya diteliti, diteliti, diteliti lagi. Siapa di antara umatnya yang hidup setelahnya masih ada kalimat La ilaha illallah. Dia percaya dengan kalimat semacam itu walaupun dia melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kemungkaran. Allah akan angkat dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi mampir dulu ke neraka. Kenapa? Karena dosa maksiat yang pernah dikerjakan. Kenapa dia diangkat? dari dalam neraka karena syafaat Rasulullah SAW. Begitulah cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Kan sangat aneh kalau ada orang pengikut sunnah Rasul, pembela dakwah Rasul, pelanjut risalah Rasul, tapi melihat umat Rasul, dia empat kata orang Jakarta bilang, dia benci, dia nggak suka, bahkan mendorong ke neraka. Ini bukan umat Nabi Muhammad SAW yang baik. Ini bukan pelanjut dakwah Rasulullah SAW yang baik. Seharusnya kita mendoakan saudara. Kita ini punya momentum doa diijabah oleh Allah. Kita ini punya kesempatan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak doakan mereka? Apalagi di negeri kita ini bukan negeri perang. Negeri ini adalah negeri dakwah. Kesempatan kita bisa berdakwah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada saat ini. Bisa mendengarkan dakwah, bisa mendengarkan ceramah. Coba kalau terjadi peperangan. Apa bisa kita berkumpul kayak begini? Pernah nggak merasakan jam malam saudara? Pernah nggak pernah merasakan bagaimana darurat militer? Orang berkumpul dibatasi, paling banyak 3-4 orang lebih dari itu ditangkap dimasukin ke tahanan pernah nggak ngalamin kayak begitu kalau nggak pernah jangan minta ini kadang-kadang minta perang minta perang pas perang terjadi kaburnya duluan kondisi aman ini sangat penting untuk dakwah dan kita ada kepentingan dalam hal itu untuk apa? Menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, menyampaikan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hati-hati. Tapi kan saya tidak membunuh ustadz. Cuman saya kan cuman bilang aja udah sikat aja. Walaupun memberikan sepotong kalimat itu akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati. Saya akan menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa menolong atas pembunuhan terhadap orang mukmin hanya dengan sepotong atau setengah kalimat. Dia tidak banyak berkata, cuma sepotong kalimat saja. Tusuk, bunuh. Itu kan satu kalimat. Benar-benar dibunuh tuh orang. Yang menyuruh saudara kena, Nanti di akhirat, di antara kedua matanya, di jidatnya ini akan tertulis satu kalimat, Ayisun min rahmatillahi ta'ala. Orang yang terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di jidatnya tertulis nih saudara. Maka nanti di akhirat, orang yang tertulis di jidatnya ini, Ayisun min rahmatillah. Orang akan dapat mengetahui ini orang yang suka provokasi dulu nih. Ini orang yang suka nyuruh nih sehingga orang melakukan pembunuhan. Dia tidak di lapangan, dia aktor intelektual, dia yang menyuruh, dia yang merekayasa. Nanti akan tertulis di jidatnya saudara. Kenapa? Karena darah umat Nabi Muhammad SAW sudah bercucuran. Gara-gara instruksi dia. Makanya hati-hati. Kalau ada kerumunan segala macam, mungkin ada tukang copet yang kepegang. Jangan sembarangan kita ngopong. Ya, Kan namanya juga orang emosi kan? Atau karena sendal hilang, kemudian orang kepegang, digebukin, bobak belur. Kemudian ada yang mengungkapkan, udah cekek. Cuman cekek aja, bener-bener ada yang nyekek saudara mati. Nah yang nyuruh tuh udah kecatat tuh nanti. Apalagi kalau ada yang bilang, udah tembak aja udah. Bacok aja udah. Tombak udah Kulitin udah. Benar-benar ada yang melakukan. Nah, yang nyuruh kena. Hati-hati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ia akan bertemu dengan Allah dengan tertulis di antara kedua matanya orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam sangat mengajarkan suatu etika akhlak yang baik. Kepada hewan yang akan kita sembelih aja, Gak boleh kita peletekin ke kepalanya begitu, enggak. Pisaunya juga harus diasah yang tajam. Ngasahnya bukan di depan hewan atau ternak yang akan kita sembelih. Hasah dulu di belakang. Lihat bagaimana akhlak Islam dalam prosesi penyembelihan. Kemudian arahkan ke kiblat, kemudian baca basmalah bismillah. Caranya diatur. Bahkan dalam peperangan pun juga demikian. Saya pernah mendengar suatu cerita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam suatu peperangan. Ujung pedangnya saudara udah sampai di leher lawan. Lawan kegeletak. Kalau dia tekan aja, kalau kata orang Betawi bilang muncrat tuh darah. Mati tuh orang. Ujung pedang udah sampai di sini, tinggal tekan aja. Tapi orang tuh ngeludahin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ditarik lagi tuh ujung pedang. Sampai itu orang heran bingung, kenapa engkau tidak membunuh saya? Saya tidak boleh membunuh dalam keadaan marah. Ini akhlak Islam. Panglima Islam Salahuddin Al-Ajubi ketika membebaskan Betul Maqdis. Tidak setetes pun darah kaum salib yang bercucuran, saudara. Gak ada balas dendam. Gak ada prosesi kanibalisme, mutilasi, eh, apa, mutilas, uh, mutilasi tidak ada yang mau keluar dari Betul Maqdis dia pengen bawa panji-panji Nasraninya, salibnya, silahkan. Dia nggak punya ongkos dikasih ongkos. Lihat bagaimana akhlak Salahuddin Al Ajubi. Kenapa? Karena beliau panglima Islam meneladani Rasulullah SAW. Karena Rasul ketika futu Mekah, siapa yang berlindung di Ka'bah aman, siapa yang berlindung di rumahnya aman, siapa yang berlindung di rumah Abu Sofyan aman. Makanya kita perlu banyak baca sejarah secara utuh dan menyeru, secara general Jangan sepotong-sepotong. Jangan sebagian aja tuh ayat kita baca. Masih banyak ayat Al-Quranul Karim yang belum kita kaji sedemikian rupa. Masih ribuan hadis yang belum kita kaji. Makanya ulama-ulama dulu dia menulis kitab. Anda boleh buktikan ketika menulis kitab. Itu biasanya ada kitab bab jihadnya. Bab pertama biasanya toharoh. Kemudian sholat. Kemudian puasa. Pasti ada di halaman-halaman terakhir bab jihad. Bahkan Imam Nawawi itu menulis kitab Riyadhus Shalihin itu menjelaskan bagaimana kita harus berakhlak yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang berlebihan dalam beragama, dalam pola pikirnya, dalam tingkah lakunya yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tersesat diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang keluar dari Islam, sebelumnya dia muslim, Allah berikan hidayah sehingga dia kembali masuk ke dalam Islam dan akhir kehidupannya adalah husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dalam Islam, dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد farajan ajilan ya rabbal alamin Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin wal Quds wa Suria wa Mesir wa Libya wal Yaman wa ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana sighara اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya rahman rahimin ya Allah sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit angkatlah penyakitnya sembuhkanlah mereka karena engkaulah sebaik-baik penyembuh ya Allah bantu dan tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang terlilit hutang beri kemampuan kepadanya untuk melunasi segala hutang-hutangnya engkaulah Tuhan yang maha kaya pemilik alam semesta Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Ya Allah jadikanlah anak keturunan kami sebagai hambamu yang soleh dan solehah yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azab adzaban nar wa dakhina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam dan kafarat majlis, saya informasikan hari ini Kispa menggulirkan celengan infak peduli Al-Aqsa Palestina. Saya bawa ada beberapa celengan dan ini tidak diperjualbelikan. Nah, kenapa ini kita gulirkan? Saya kan pernah menyampaikan kepada jamaah upayakan setiap hari kita berinfak. Sebelum matahari terbit, burung-burung berkicau, hendaknya kita berinfak sehingga kita didoakan oleh malaikat Allah ma'ti munfikan khalafa. Ya Allah berilah ganti kepada saudara kepada mereka yang berinfak. Saya ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mengajak dan juga memfasilitasi jamaah. Nah, ini celengan bisa Anda bawa, dia bisa bawa pulang, bisa taruh di kantor, ya, kemudian bisa keluarganya mengisi. Nah, dan infak peduli Al-Aqsa Palestina ini lebih khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, nanti kalau udah keisi, Anda bisa ketemu saya, insya Allah kan tiap bulan kita ketemu atau kalaupun nggak ketemu, di sini ada nomor rekeningnya. Ya, Anda bisa uh, nanti transfer ke sana dan insya Allah ini akan sampai kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, saya tidak bawa banyak, bisa dibantu nggak, manis? <clears throat> Silakan Anda ambil di sini. Kalau ada yang belum dapat, ngomong aja sama pengurus nanti. Insya Allah nanti akan kita siapkan dari KISPA Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Bu sini. Ya. <clears throat> Nah kemudian kalau ada yang tanya, ya ini dijual nggak? Nggak dijual. Apalagi di masjid kita nggak boleh dagang. Tapi kalau ada yang ingin menginfakkan rezekinya, karena ini program akan kita gulirkan dari masjid ke masjid. Dan kemarin alhamdulillah di SDIT Abata Cerengseng itu kita udah sebarkan. Kemudian kemarin juga di GMF Atakwa juga kita sebarkan. Dan ini yang ketiga. Jadi jamaah bisa ambil Kemudian nanti kalau ada yang mau bantu, eh, uangnya taruh di sini aja. Insya Allah nanti kita akan terus gulirkan program ini sehingga kepedulian Palestina itu masuk ke rumah kaum muslimin.